بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita terkhusus pada hari ini hari ketiga dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan yang baik untuk mengisi amaliah di hari-hari kita mengisi amalan di hari-hari Ramadan ini dan alhamdulillah pada hari ini juga merupakan hari ketiga kajian interaktif Ramadan. Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati. Yang mana insya Allah untuk hari ini akan mengangkat tema yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi tema kita hari ini sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa melalui halaman atau page kirim pertanyaan di website www.zulkarnain.net atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0853 9986 3739 atau bisa melalui telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausia sebelum sesi tanya jawab kita laksanakan. Jangan tema sebaik-baik bekal adalah takwa. Olehnya itu kepada Al Ustadzul Qurnain Muhammad Sunusi Hafizahullah yang kami persilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده أرج بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang ketiga ini kita masih di dalam tajuk pembahasan Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati. Kita masih melanjutkan pembahasan seputar amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan menghiasi dan mendasari amalan-amalan ketaatan di dalam bulan Ramadan ini. Di antara amalan hati yang sangat jelas di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith tentang puasa adalah ketakwaan. Adalah tentang takwa. Di dalam ayat kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka di sini penyebutan hikmah dari syariat puasa agar supaya kalian bertakwa. Dan takwa adalah dari amalan hati. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil beliau berisyarat ke dadanya. Sambil beliau berisyarat ke dadanya. Menunjukkan bahwa takwa ini letaknya di dalam hati dan dia dari amalan hati. Dan takwa itu sendiri dari akar katanya di dalam bahasa Arab adalah dari kata al-wiqayah. Sebab ketakwaan bermana ia meletakkan antara dirinya sebuah wiqayah, sebuah penghalang, pelindung yang melindunginya dari kemurkaan Allah, melindunginya dari api neraka. Dan hal tersebut dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan mana dari Ketakwaan secara bahasa ini punya arti yang erat di dalam maknanya secara istilah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata al-muttaqun orang-orang yang bertakwa alladzina yahdaruna minallahi wa uqubatihi itu orang-orang yang takut kepada Allah berhati-hati dari Allah dan berhati-hati dari siksaannya dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, ta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar." Yaitu ditaati, tidak boleh bermaksiat kepadanya. Diingat, tidak dilupakan. Selalu diingat, tidak dilupakan selalu disyukuri dan tidak dilakukan kekufuran terhadapnya. Dan di antara definisi takwa yang paling indah adalah apa yang diucapkan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Kata beliau at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju Allah. wa an tatruka Allah, wa an tatruka Allah, ala nurin minallah takhafu Allah. takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah engkau mengharap pahala Allah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena engkau takut kepada siksaannya takut kepada siksaannya jadi inilah mana takwa dan dia adalah amalan hati dan ketakwaan ini mewarnai seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan di selainnya. Sebab takwa adalah melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. dalam menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina ya amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun pada kalimat la'allakum tattaqun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah taala menyebutkan bahwa Allah menerangkan hikmah dari disyariatkannya puasa. Allah berfirman, "La'allakum tattaqun," supaya kalian bertakwa. Kata beliau, "Fa siyam min akbari asbabit taqwa." Karena puasa dari sebab ketakwaan yang paling besar. Di dalam puasa itu ada penunaian terhadap perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Sebagaimana takwa di dalam puasa juga mencakup sore yang berpuasa meninggalkan apa yang diharamkan berupa makan, minum, hubungan suami istri, dan selainnya. dari hal-hal yang jiwa itu berhasrat melakukannya, tapi dia tinggalkan karena mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahala dengan meninggalkannya. Dan di dalam puasa, seorang yang berpuasa melatih dirinya untuk meraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah sehingga dengan sukarela dia tinggalkan apa yang dilarang, dia lawan hawa nafsunya walaupun dia mampu mengerjakannya karena dia merasa diawasi dan diketahui oleh Allah. Dan dari cakupan takwa ini, puasa itu kata beliau mempersempit gerakan syaitan. Karena syaitan berjalan pada anak Adam di perjalanan darah. Sedangkan puasa mempersempit gerakan syaitan itu. Sehingga sedikit maksiat yang muncul darinya. Kemudian dari cakupan takwa di dalam puasa. Orang yang berpuasa kebanyakannya gemar melakukan ketaatan dan ketaatan dari bentuk-bentuk ketakwaan. Sebagaimana tentunya sebaliknya meninggalkan kemaksiatan adalah bentuk dari ketakwaan. Kemudian kata beliau di antara kandungan takwa itu pula bahwa seorang yang kaya berkecukupan apabila dia telah merasakan kelaparan, maka hal ini akan memberikan kesan di dalam hatinya sehingga dia cinta untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan. Iya. Dan kalau kita baca di dalam hadit-hadit tentang puasa, tentang sholat tentang sholat malam, demikian pula tentang membaca Al-Quran, tentang bersedekah, tentang berdoa, dan selainnya dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang disyariatkan, maka kita akan dapati seluruh ibadah tersebut terdapat makna ketakwaan di dalamnya. Karena itu menjaga diri di atas ketakwaan ini dari pokok yang sangat besar. Dan manfaat dari takwa ini luar biasa. Diterangkan di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat banyak. Sebagian ulama ada yang merinci dari keutamaan takwa dari ayat Al-Quran saja 100 ayat dari keutamaannya. Dan itu bukan pembatasan. Belum lagi dari hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini saya akan bacakan dari beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan dari keutamaan takwa. Dan kebaikan takwa itu kebaikan yang dipetik di dunia maupun di akhirat. Dari kebaikan yang dipetik di dunia, takwa adalah sebab urusan seorang hamba dimudahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Dan di antara manfaatnya di dunia, takwa adalah sebab seorang hamba dijaga dari gangguan syaitan. Allah firman, Innal ladhina attaqaw, Ida massahum ta'ifun minas syaitani tadakkaru, faidahum mubasirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila ia kena gangguan oleh syaitan, maka dia segera mengingat Ketika dia mengikat, faidahum mubsirun, maka mereka pun memiliki pandangan mata yang tajam. Karena itu orang yang bertakwa bukan artinya tidak bisa jatuh di dalam dosa. Sebab tabiat manusia mudah untuk jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi seorang yang bertakwa begitu jatuh di dalam dosa, maka dosa yang dia jatuh di dalamnya menjadi pembelajaran untuknya. Sehingga di masa mendatang, ia semakin kuat, semakin tajam pandangannya, tidak dicelakakan lagi oleh syaitan. Dan ini dari pengaruh ketakwaan. Dan dari kebaikan takwa di dunia, takwa ini adalah sebab dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi. Dan itulah sebab makmurnya sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Dan juga di antara kebaikan takwa ini bagi seorang hamba, ketakwaan adalah sebab yang memberikan untuknya taufik sehingga dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang manis dan yang pahit, antara yang baik dan yang jelek. Allah firman ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan beri untuk kalian sebuah furqan, sebuah pembeda Dengannya kalian mampu untuk membedakan. Dan di antara kebaikannya juga, atau di antara ayat yang menerangkan makna pembedaan ini adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wa yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Pasti kalian akan diberi dua bahagian dari rahmatnya. Dan kalian akan diberi cahaya, berjalan dengannya. Perhatikan cahaya, dia berjalan dengannya. Dan inilah yang menerangi kehidupan seorang yang bertakwa. Iya. Dan ketakwaan ini adalah sebab yang Dengannya seorang hamba memperoleh jalan keluar pada segala masalah yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diadakan untuknya jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Sebagaimana telah berlalu diberi kemudahan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan perkaranya. Dan takwa adalah sebab dia menjadi wali Allah. Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Dan dari kebaikan takwa, Seorang yang bertakwa tidak perlu khawatir dari gangguan dan makar musuh. Karena Allah menjamin, "Wa in tasbiru wa tattaku, la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka, tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sama sekali. Iya. Dan dari kebaikan takwa ini, dia adalah sebab amalan-amalan itu menjadi salih. Amalan diterima oleh Allah. Dan sebab pengampunan dosa. Ya ayuhalladzina الذين آمنوا wa kulu وقولوا sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum ذنوبكم Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah ucapan yang sadida ucapan yang baik. Niscaya akan diperbaiki amalan kalian dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan takwa ini adalah sebab dia dicintai oleh Allah. Allah berfirman, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin." Bahkan siapa yang menunaikan janjinya dan selalu bertakwa, sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan adalah sebab yang dengannya seorang itu dimudahkan terhadap ilmu, memperoleh ilmu itu. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Wattakullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akan mengajari kalian. Disebutkan antara takwa dan pengajaran menunjukkan kedekatan antara dua hal ini, hubungan yang kuat. Karena itu siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Kadang dari ilmu agama itu sulit masuk ke dalam hati. Kurang berpengaruh di dalam kehidupan. Karena kurang dari makna takwa di dalam dirinya. Dan di dalam kehidupannya. Dan dari kebaikan takwa ini dia adalah sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka saya akan tulis rahmat itu. Aku akan tuliskan rahmat itu untuk orang yang bertakwa dan seterusnya hingga akhir ayat. Dan takwa adalah sebab kebersamaan Allah kepada hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ma'as sabirin." Dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dan kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar ini kebersamaan khusus yang mengandung makna pertolongan, menguatkan dan membantunya pada segala hal yang dia inginkan. Iya. Dan takwa itu pula yang akan menjaga pahala seorang di dunia dan di akhirat disempurnakan tidak dihilangkan. Allah firman innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar Allah tidak akan menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya. Itu beberapa dari keutamaan takwa dirasakan oleh hamba di dunia. Adapun dari kebaikan takwa ini di akhirat sangat banyak sekali. Di antara kebaikan takwa di akhirat itu adalah sebab Allah memuliakan seorang hamba dengannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Takwa adalah sebab keberuntungan dan keselamatan. Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Dan takwa adalah sebab seorang hamba diselamatkan dari siksaan pada hari kiamat. Allah firman wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh fiha jithiya Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka yang dihamparkan atau mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Itu adalah ketentuan dari Rabbimu yang tidak bisa berubah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan takwa adalah sebab amalan diterima. Allah firman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Dan takwa ini pula yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Allah berfirman, Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba kami, siapa yang bertakwa di antara mereka. Siapa yang bertakwa di antara mereka. Dan ketakwaan ini pula yang mengangkat derajat seorang hamba. Tidak perlu bersedih melihat dari kebahagiaan orang-orang kafir dari harta yang berlimpah dari dunia mereka. Orang-orang yang fasik keluar dari ketakwaan. Kadang di tengah keluarganya terlihat bahagia, berkecukupan, tertawa. Dan itu adalah kesenangan-kesenangan sementara. Tapi untuk orang yang beriman dan bertakwa, mereka lebih tinggi pada hari kiamat الله فرمان زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب telah dihiasi kehidupan dunia itu untuk orang-orang kafir dan mereka mengolok-olok kaum mukminin. Tapi orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa ada batasannya. Takwa adalah sebab digugurkannya dosa-dosa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan digugurkan dosa-dosanya dan dibesarkan pahalanya. Dan takwa itulah yang menghilangkan rasa takut dari seorang hamba. Allah berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw bi mafazatihim." La yamassuhumus yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keberuntungan mereka. Mereka tidak disentuh oleh kejelekan dan mereka sama sekali tidak pernah bersedih. Sama sekali tidak pernah bersedih. Sorga didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin. Sorga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kecintaan di dunia tidak ada manfaatnya. Sebab semua pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Allah firman al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa inilah berada di tempat yang penuh dengan keamanan. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang aman di sorga-sorga dan mata-mata air yang mengalir. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menjelaskan dari keutamaan takwa. Dan dari kebaikan takwa ini, itu adalah bekal yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dia adalah sebaik-baik bekal kita siapkan di dunia, manfaatnya telah kita rasakan di dunia dan bekal ini akan kekal dan kita jaga berkembang pada hari kiamat. Karena itulah mari kita renungi dari mana ketakwaan yang terpetik di dalam ibadah-ibadah ini. Dan ini harus selalu dijaga di dalam hati. Seorang memiliki pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala dari keinginan mendekatkan dirinya kepada Allah, meraih surganya, takut kepada nerakanya, yang memiliki rasa cinta yang besar kepada Rabbnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan sebagai manusia yang selalu melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan semoga pengaruh-pengaruh ketakwaan ini mewarnai hati-hati kita, terlihat di dalam gerak-gerik kehidupan kita, motivasi yang kuat untuk mewujudkan kandungan yang agung dalam takwa itu berupa amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Semoga Allah menerima segala amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, puasa, sholat, baca Quran, dan doa kita, serta amalan-amalan yang lainnya. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga di atas ketakwaan dan dibangkitkan menghadap kepada Allah di atas keislaman dan sunnah sebagai orang-orang yang bertakwa. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Nah. Baik, para pendengar sekalian, ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah untuk hari ketiga dengan tema sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan amal ibadah kita selama tiga hari di Ramadan ini melahirkan nilai takwa dalam hati-hati kita semua. Baik, pendengar sekalian, sebelum kita membacakan pertanyaan yang masuk, kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, bisa di nomor 0411878368. Baik, kita akan lanjut ke sesi baca pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Soleh di Tasikmalaya. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang diturunkannya Al-Quran. Apakah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan atau pada tanggal lainnya di bulan Ramadan? Soalnya kebanyakan umat Islam di Indonesia memperingatinya setiap tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala mabawthi rahmatan نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Tidak diragukan bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Iya. Kapan diturunkannya? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Dan tidak ada kepastian menjelaskan bahwa turun di tanggal 17 Ramadan dalam riwayat yang kuat. Bahkan pendapat yang lain lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan ini. Yang jelas di sini yang penting bagi umat Islam mereka mengambil pelajaran dari hikmah diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan bahwa Al-Quran ini punya kehususan di bulan Ramadan untuk dibaca, ditadaburi kandungan, dan maknanya dihayati dari kebesaran pelajaran yang terdapat di dalamnya, hikmah dan zikir. Dan dipelajari dari ayat-ayat tersebut yang mengandung kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Iya. Maka ini makna yang harus dipetik, direnungi dan dipelajari. Ya, apabila ini tertanam di dalam hati, maka dia nggak perlu mengetahui kapan turunnya Al-Quran itu, tanggal berapa. Ya, demikian pula perayaan-perayaan hari nuzul al Quran dan seterusnya. Ini dari hal-hal yang tidak dikenal di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena mereka membaca Al-Quran dan menghidupkan makna-makna tentang Al-Quran di segala keadaan. Dan mereka lebih perhatian lagi di bulan Ramadan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudari Sani di Korea. Pertanyaannya hukum terkait dengan hukum zakat penghasilan. Iya. Terkait dengan penghasilan, uh, harus diketahui bahwa zakat itu pada harta diwajibkan pada empat hal. Yang pertama pada uh, hasil bumi, yaitu pada tanaman tertentu, kemudian pada hewan ternak yang kedua, yang ketiga pada emas dan perak, dan yang keempat adalah pada zakat perniagaan. Ya, kalau mana penghasilan dia memiliki suatu perniagaan terkait dengan empat harta ini, maka itu ada zakatnya dengan ketentuan-ketentuan yang dimaklumi di dalam pembahasan zakat. Tapi kalau yang diinginkan oleh penanya, zakat penghasilan adalah zakat hasil dia kerja, upah dia kerja, Iya. Maka ini dari uh, pembahasan yang tidak terkait dengan empat hal tersebut. Iya, tentang masalah upah, kalau dia sifatnya ujroh, maka itu yang benarnya tidak ada zakatnya. Adapun yang dikenal oleh sebagian orang di masa ini dengan zakat profesi, zakat gaji, ya, dikeluarkan zakatnya pada setiap bulannya, ini dari hal yang tidak terpenuhi di dalamnya ketentuan zakat. Ya, sebab zakat itu terkait dengan harta atau terkait dengan uh, gaji yang dia dapatkan disyaratkan harus mencapai nisab dan telah dia pegang selama setahun. Ya, dan ini dia keluarkan pada setiap bulannya. Ya, maka tidak ada pengwajiban akan hal tersebut. Tapi kalau dia ingin keluarkan dalam bentuk sedekah, tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Iya. Itu tidak dipermasalahkan. Demikian pula kalau misalnya dia punya dari gaji banyak, misalnya dalam sebulan dia punya gaji 50 juta, ya, dan gaji ini dia simpan dalam setahun, ya pasti akan sampai nisab untuknya, dia pers dia persegera mengeluarkan zakatnya itu tidak ada masalah. Apabila dia segerakan dan apa namanya e, harta itu sudah ada sebabnya pada dirinya, tidak ada masalah untuk dikeluarkan sebelum syaratnya terpenuhi. Nah, jadi ini yang terkait dengan zakat penghasilan wallahu alam. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdul Abu Harith di Timika. Pertanyaannya, saya memiliki kendaraan yang digunakan untuk bisnis. Apakah dikeluarkan zakat padanya? Dan berapakah nilai zakat yang dikeluarkan? Apakah sesuai dengan nilai jual kendaraan tersebut atau bagaimana? Kalau uh, dia gunakan untuk uh, bisnis, dalam artian misalnya dia sewakan, ya, maka itu sudah saya singgung tadi tentang zakat dari hasil sewa pada zakat atau tidak. Dan yang benarnya tidak ada zakat pada hasil sewa itu kecuali kalau hasil sewa tersebut telah dia kumpul dan dia simpan sampai setahun dan telah mencapai nisab dan nisab uangnya senilai dengan 85 gram emas atau 595 gram perak. Apabila senilai dengan hal itu, maka dikeluarkan zakatnya. Iya. Tapi kalau hanya dia terima upah setelah itu habis, upah setelah itu habis, maka ini tidak ada zakat. Ya. Kemudian tentang mobilnya itu sendiri, tidak ada zakat pada mobil. Sebab pada alat-alat produksi, pada kendaraan yang dipakai, itu tidak ada zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ala rajul fi abdihi wa farasihi sadaqah." Tidak ada kewajiban terhadap seorang pada budak dan kudanya suatu kewajiban zakat pun. Ya wallahu taala alam. Nah. Baik kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Ina di Palembang. Pertanyaannya yang manakah yang lebih utama bagi seorang akhwat untuk melaksanakan sholat tarwih di rumah atau di masjid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sholat perempuan, salatukunna fi buyutikunna khairun min salatikunna khairun min salatikunna fi masjidikunna. Salat kalian di rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di masjid-masjid khusus untuk kalian. Sebagaimana salat di masjid-masjid khusus untuk perempuan itu lebih baik daripada salat di masjid umum. Jadi keberadaan perempuan salat di rumahnya itu lebih afdal. Dan ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tinggal di Medina. Masjid Nabawi, satu solat di dalamnya lebih baik daripada seribu solat di tempat lain. Tapi Nabi tetap ucapkan hal itu untuk para perempuan. Menunjukkan bahwa ini adalah keutamaan yang sangat besar Allah berikan untuk seorang perempuan. Demikian pula di dalam solat tarawih. Memang betul ada keutamaan solat bersama imam hingga selesai. Tapi kalau dia sholat di rumah bagi perempuan maka itu lebih afdal, Itu lebih utama untuk dirinya. Hanya saja perempuan apabila ingin keluar sholat ke masjid tidak dilarang. Karena Rasulullah SAW bersabda la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang budak-budak perempuan Allah, hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Ya, tidak dilarang. Apalagi kalau dia ada merasa dirinya lebih bersemangat hadir sholat di belakang imam di masjid yang dihijab dipisah antara laki-laki dan perempuan misalnya tidak terjadi fitnah ya maka insya Allah taala itu tidak ada masalah dan tidak dilarang dan ini semuanya memberikan kepada kita sebuah pengetahuan yang indah fikih terhadap ayat Al-Quran. Karena Allah perintah kaum perempuan di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Tinggallah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Itu asal perintah untuk para perempuan. Sebab keberadaannya di rumah itu adalah mahligi dan kehormatannya. Disitulah letak jihad dan ibadah yang Allah peruntukkan untuknya. Tapi kalau dia banyak keluar dari rumah, banyak keluyuran, nah inilah yang menyebabkan dia banyak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar, dia akan dibuat agung oleh syaitan. Selalu di apa namanya dibuat besar oleh syaitan. Ya digampangkan jatuh dalam fitnah, orang terfitnah dengannya. Ya karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan para perempuan hendaknya mengingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitun nar, faida aktaru ahliha an-nisa." Saya melihat neraka ternyata kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya menuju kepada jalan yang lurus dan membimbing kita di atas ketakwaan dan keimanan. Dan semoga Allah memuliakan kita semua dengan sorga dan menjauhkan kita dari api neraka. Nah. Ya, baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Saudara Enhen Ratuan di Bantul. Pertanyaannya, bolehkah menggabungkan niat sholat Ba'diyah Isya dengan sholat Qiyamul Lail yang sholatnya dua-dua? Mohon dijelaskan kaidah yang mudahkan untuk diingat mengenai jenis-jenis ibadah yang dapat digabungkan niatnya dalam satu pelaksanaan ibadah. Iya. Salat Ba'diyah Isya dua rakaat. Itu umum yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian riwayat dari sahabat marfu menjelaskan empat rakaat, tapi dari perbuatan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan dua rakaat. Dan apabila disambung dengan sholat malam, sholat tarawih misalnya, dua rakaat, ya misalnya imam sholat dua-dua, dua rakaat pertama, dia niatkan juga untuk sholat dia isya, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan ini dua ibadah sejenis. Bisa untuk masuk. Ya, untuk ibadah yang bisa digabungkan, dua ibadah bisa digabungkan dalam satu niat, itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, maksud dari ibadah itu sama. Kemudian syarat yang kedua, dua ibadah ini, apa namanya, bisa untuk saling masuk ke dalam yang lainnya. Kemudian syarat yang ketiga, salah satu dari dua ibadah itu bukan qadha atau bukan pengikut terhadap ibadah yang lainnya. Itu tiga syarat disebutkan oleh para ulama ahli fikih di dalam hal ini wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Charlik di Takalar. Pertanyaannya apa yang akan saya dahulukan antara tugas atau ibadah? Karena kami dihadapkan dengan tugas mengamankan orang yang sedang sholat isya atau dan tarwi bernyamaah. Dan di sisi lain, kami juga ingin melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Di sini kalimat tugas. Ya, Saya nggak tahu tugasnya dalam artian dia terikat amanah kerja atau kalau saya bahasakan lebih umum, dia digaji untuk tugas itu atau tugas dalam artian dia diberi amanah Biasanya di keumuman masjid ada orang yang menjaga anak-anak ribut dan sebagainya. tidak digaji oleh masjid, tapi dari keinginannya sendiri. Dari keinginannya sendiri. Ya, kalau dia terikat dengan amanah kerja, maka ini tidak boleh seseorang untuk meninggalkan amanah kerjanya hanya karena suatu ibadah yang sunnah. Sebab waktunya telah dia jual. Waktunya telah dia jual. Dan kita diperintah untuk menunaikan amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Iya. Dan Rasulullah bersabda, "Abdil amanata ila mani ila mani tamanaka wala takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada siapa yang memberi amanah kepada engkau dan jangan kamu khianati siapa yang mengkhianatimu. Baik. Kalau dia misalnya hanya sekadar uh, penjagaan dalam bentuk kedermawanan, ya berbuat baik, maka ya dalam hal ini dia perhatikan dari sisi maslahat. Ya kalau misalnya dia tidak hadir sholat tarwih, ya masjidnya penting untuk dijaga supaya anak-anak ribut demi, demi kenyamanan orang yang sholat, demikian pula kendaraan terjaga orang-orang yang sholat kendaraannya dijaga Ya. Tidak ada yang mencuri sehingga orang yang sholat itu tenang. Maka ini dari hal yang baik. Dan kalau dia lakukan hal tersebut untuk sebuah kemaslahatan, walaupun dia tidak hadir sholat tarawih, maka dia dianggap mendapatkan pahala sholat tarawih tersebut. Iya. Karena itu dalam sebuah hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika para sahabat tidak bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Kata beliau, inna bil madinati akwaman. Sungguhnya di Madinah itu ada sekelompok kaum. Tidak, tidaklah kalian mendaki gunung, menelusuri lembah. Kecuali mereka ini bersama kalian. Bersyirikat dalam pahala bersama kalian. Kemudian Nabi terangkan bahwa mereka adalah suatu kaum yang ditahan oleh udur. Ya, jadi kalau dia tidak hadir karena sebuah udur, apalagi dia untuk kemaslahatan orang yang sedang sholat itu, maka insya Allah Ta'ala diharapkan untuknya pahala yang baik. Tapi hendaknya kalau memang eh, ini dari panitia masjid diatur bahwa yang menjaga itu lebih dari satu, misalnya dua orang atau tiga orang, sehingga kalau misalnya sudah selesai sholat tarawih, tiga orang ini bisa sholat berjamaah, ya untuk melakukan sholat tarawih, atau dia mungkin misalnya tiga orang ini uh, mereka menghadiri sholat tarawih di akhir malam. Kalau dia menjaga di awal malam. Kalau misalnya dia menjaga di akhir malam, maka dia menghadiri sholat tarawih di awal malam. Agar supaya dia gabungkan antara dua kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya. Ya. Baik, pendengar sekalian, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Abdillah di Makassar. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah benar orang yang berpuasa tidak boleh mandi pada siang hari karena ingin menyegarkan badan? tentang uh, eh, tidak boleh mandi di siang hari ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Boleh saja seorang itu mandi di siang hari Ramadan, bahkan boleh dia berenang, boleh dia menyelam. Tidak ada larangan untuk hal tersebut. Tapi pokok yang dia jaga, jangan sampai ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya. Itu pokok yang dia jaga. Kalau misalnya dia berenang, menyelam, khawatir masuk air maka itu bisa menjadi makruh bahkan bisa menjadi dilarang kalau dia bisa pastikan tapi sepanjang dia jaga maka insya Allah taala itu tidak ada masalah nah ya pertanyaan kedua apakah dilarang bagi perempuan menggunakan sepatu yang tinggi depan dan belakangnya beda baik haknya runcing ataupun haknya tinggi tapi alasnya datar tapi ini dari hal yang disebutkan oleh para ulama dari eh, dari apa memakai eh, sendal yang dilarang. Ada sebagian hadis yang menunjukkan larangan akan hal itu. Dua orang perempuan yang berjalan, satunya dia tinggikan dari sendalnya. Ya, selain daripada itu disebutkan dari ilahnya itu menyerupai dari kebiasaan perempuan-perempuan kafir. Dan seorang perempuan mukminah, dia berjalan biasa. Ya keluar dengan penampilan yang tidak menyebabkan fitnah Ya. Sebab perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar akan diikuti oleh syaitan. Sebagaimana dalam hadis yang setelah saya bacakan. Ya wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Hamnah Amir di Makassar. Pertanyaannya, apa hukum seorang istri bernadar tanpa sepengetahuan suami? Setelah diketahui, nadarnya malah memberatkan suami. Ya, terkait dengan nadar, itu hak setiap pribadi orang per orang ya tidak ada hak suami mencampuri urusan nadar istrinya demikian pula sebaliknya tidak ada hak istri mencampuri urusan suaminya itu pada dat nadar itu sendiri tapi kalau misalnya si istri dia bernadar akan uh, mewakafkan rumah suaminya maka ini nadar yang tidak benar Ya. Nadar yang tidak benar dan tidak syah nadar tersebut. Sebab itu nadar pada hal yang tidak dia miliki. Pada nadar yang tidak dia miliki. Dan Nabi melarang nadar bima la yamlik. Pada nadar yang tidak dia miliki. Jadi nadar itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, di ketentuan nadar pada hal yang dia mampu mengerjakannya, pada hal yang merupakan kemimpilikannya perkara yang tidak membahayakan orang lain. Iya dan selainnya dari ketentuan-ketentuan disebutkan oleh para ulama ahli fikih di pembahasan nadar. Wallahu taala alam. Nah. Ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Um Asma di Trenggalek. Pertanyaannya, di lingkungan saya, biasanya sebelum sholat dimulai, imam musola biasa melakukan pujian atau selawatan yang dilakukan dengan mengeraskan suara lewat speaker. Apakah yang demikian termasuk cara menyemarakkan Ramadan yang benar menurut Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin finnar." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejelek-jelek perkara adalah bid'ah adalah hal yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah tempatnya dalam neraka. Iya. Seorang imam tidak disyariatkan. Selepas sholat atau sebelum sholat, dia membaca pujian, selawatan, apalagi dilagu-lagukan, menggunakan pengeras suara. Ini dari hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu dari sisi yang pertama tidak dilakukan oleh Nabi dan itu sudah pelanggaran. Dan sisi yang kedua dengan mengeruaskan suara tersebut, ini mengganggu orang yang sholat sunnah, mengganggu orang yang beribadah di sekitar masjid. Mungkin di masjid ada perempuan-perempuan yang sholat di rumahnya terganggu oleh suara speaker. Mungkin di rumah-rumah ada orang yang sedang membaca Al-Quran, terganggu oleh suara speaker tersebut. Padahal Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Ala innakum, ala kullukum munajin rabbah, فلا يجهرن بعضكم فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Jangan sebagian dari kalian mengeraskan suaranya terhadap sebagian yang lainnya. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan apa suara mengerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Kadang maksud sebagian orang bagus. Oh ini maksudnya supaya uh, orang dengar sebentar lagi akan sholat tarawih. Atau ketika terdengar dengan suara speaker akan datang orang ke masjid. Iya, ikut untuk sholat tarawih. Ya ini maksud bagus tapi mungkin di belakangnya ada dari maksud ada dari dampak-dampak negatif yang tidak dia sadari. Ya. Seperti yang sekarang ini, ya dengan adanya suara suara Eh, yang dilantunkan sebelum adan dan sebelum komat, apakah dari membaca Al-Quran, salawatan dan sebagainya, akhirnya orang-orang yang berada di rumah mau pergi sholat berjamaah bermalas-malasan, oh masih mengaji, oh masih salawatan, gampang, diundur. Ya nanti kalau adan kita jalan. Ya, dan akhirnya terlambat menghadiri sholat. Karena itulah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada kaum muslimin untuk menapaki jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan mereka semua kepada hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah wallahu taala alam. Nah. Ya, baik pendengar sekalian. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdullah di Subang. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa kita lakukan dengan 10 malam terakhir? Kemudian, apakah kita harus sholat kiam lagi setelah kita sholat tarawih? Dan apakah boleh kita sholat lagi setelah witir? Sedangkan menurut Rasulullah bahwa sholat witir itu penutup sholat kiamulail. lail. Baik, terkait dengan masalah amalan di 10 malam terakhir, insya Allah akan datang nanti suatu apa namanya pembahasan tentang hal tersebut. Kita akan singgung. Adapun terkait dengan masalah Eh, melakukan sholat setelah sholat tarawih, ya, hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan. Dan keberadaan witir sebagai penutup dari sholat malam itu pada uh, kebanyakan sholat, pada kebanyakan keadaan. Tapi bukan artinya tidak boleh melakukan sholat setelahnya. Karena Rasulullah SAW memberikan ketentuan umum, sholatul lail mathna mathna, sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Ya, dan telah syah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dua rakaat setelah beliau witir. Beliau sholat dua rakaat setelah beliau witir. Ya hanya saja yang perlu diingat kalau dia, sholat, dia sudah sholat tarwi di awal malam dan sudah witir, maka di akhir malam kalau dia ingin berdiri lagi untuk sholat malam, maka dia sholat malamnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat saja. Tidak boleh witir lagi. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la witrani fi laylah tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ramadan di Mamuju. Pertanyaannya tentang batas waktu imsak, apakah dengan terdengarnya suara seru, seruni atau masuknya waktu azan dikumandangkan? Imsak itu adalah ketika adan. Subuh dikumandangkan, saat fajar subuh telah terbit. Iya. Adapun kebiasaan di sebagian masyarakat termasuk di negeri kita ini dijadikan tanda imsak. Ada tanda imsak sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum adzan subuh. Ya kalau di wilayah Makassar sini biasanya dengan suara ayam jantan berkokok di sebagian uh, tempat dengan suara sirine, di sebagian tempat lagi dengan suara beduk dan macam-macam yang dilakukan oleh sebagian orang. Dan ini semuanya adalah hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Bahkan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ makan dan minumlah kalian sampai tampak benang putih dari benang hitam, yaitu sampai tampak waktu subuh. Jadi makan dan minum akhirnya sampai waktu subuh, bukan sampai tanda insak. Tapi sampai waktu subuh, adan subuhnya. Jadi kalau ada yang mengatakan dia boleh makan dan minum sampai tanda imsak 15 menit sebelum adan subuh, ini artinya dia telah menyelisih ayat Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadith, Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul, Rasulullah SAW bersabda, Inna bilalan yu'addinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibnu maktum. Sungguhnya Bilal adan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adan ibnu maktum. Adan subuh dikenal dua di masa Nabi. Yang pertama adannya Bilal, yang kedua adannya ibnu maktum. Bilal itu kalau dia adan, nah itu orang pada makan sahur. Jadi kalau Bilal sudah ada, Nabi perintah makan dan minum kalian. Terus makan sahur. Sampai kalian mendengar suara adannya Ibnu Maktum. Yang jadikan patokan suara adan. Sebab Ibnu Maktum ini, dia seorang yang buta. Kalau dikatakan sudah masuk waktu subuh, dia segera melakukan adan. Iya. Maka hendaknya dihindari dari tanda imsak ini. Ini memberatkan orang-orang berpuasa. Apalagi keadaan sebagian orang yang tumbuh di atas kebiasaan ini, ya sudah imsak tapi dia terlambat bangun, akhirnya dia tidak makan sahur, lemas seharian. Ada sebagian yang tidak puasa gara-gara tidak makan sahur. Maka jangan seorang itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya masih halal dia makan 15 menit sampai keadaan subuh, tapi ini dengan tanda imsak akhirnya orang ini luput diharamkan untuknya hal yang dihalalkan oleh Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan mengarahkan kita semua kepada hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah. Ya, baik pendengar sekalian. Kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir untuk sesi kajian hari ini. Yaitu pertanyaan dari saudara Ibnu Hatim di Pangkep. Pertanyaannya manakah yang lebih afdol? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah bersama imam di masjid dengan sebelas rakaat, kemudian menambahnya pada tengah malam dengan sholat sendirian sebanyak 10 rakaat atau semampunya. Atau yang kedua, sholat tarawih berjamaah bersama imam 11 rakaat, kemudian menambah pada tengah malam dengan sholat berjamaah sebanyak 10 rakaat atau semampunya, atau sama sholat berjamaah bersama imam 11 rakaat, dan mencukupkannya dengan itu, tidak menambah sholat setelah tengah malam? Eh, pertama di sini ada dua hal yang perlu diketahui. Hal yang pertama bahwa sholat tarawih secara berjamaah itu lebih afdal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Dar riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Inna rajula idha qama ma imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamu Sungguhnya seorang lelaki apabila dia berdiri bersama imamnya salat hingga selesai, maka akan dihitung untuknya seperti sholat satu malam penuh, satu malam suntuk. Ya. Jadi tidak diragukan bahwa sholat secara berjamaah atau tarawih lebih afdal. Dan itu kaidah dalam pembahasan fikih. Semua sholat yang disyariatkan secara berjamaah, maka pelaksanaannya secara berjamaah lebih afdal daripada dilakukan secara sendiri. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang penting diketahui, bahwa sholat berjamaah untuk sholat tarawih itu hanya dibolehkan di satu masjid satu kali saja dengan satu kali witir jadi satu kali selesai ya, kalau misalnya eh, sebuah masjid dia sholat di awal malam tarawih sudah witir selesai maka tidak disyariatkan dia bikin sholat jemaah kedua lagi di akhir malam kecuali kalau imamnya sendiri misalnya dia di awal malam belum witir, ya sengaja dia akhirkan witirnya supaya bisa sholat lagi di, di akhir malam, itu tidak ada masalah. Tapi kalau imam sudah selesai, sudah witir, kemudian datang lagi jemaah kedua buat jemaah di akhir malam, ini dari hal yang dianggap makruh oleh mayoritas ulama. Iya, tapi kalau di keadaan dia di dua masjid atau di dua tempat. Di masjid yang pertama di awal malam dia hadir sholat berjamaah. Kemudian di akhir malam ada lagi orang yang melakukan sholat tarwi di akhir malam, dia hadir di situ, maka hal tersebut insya Allah taala tidak apa-apa dan itu akan menjadi yang paling afdal untuk dirinya. Dia mengumpulkan dua, berja, dua kali sholat tarawih berjamaah di awal malam, di akhir malam dua tempat yang berbeda. Ya wallahu taala alam. Nah. Ya. Baik, pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikianlah akhir dari kajian interaktif kita hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua dan menambah khazanah ilmiah kita semua dan semoga lebih menambah semangat kita lagi untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Baik pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin mengunduh rekaman kajian interaktif ini Anda bisa dapatkan di website www.zulkarnain.net. Dan demikian pula bahwa kami sampaikan siaran siaran ulang kajian interaktif hari ini bisa Anda simak besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami ulangi bahwa siaran ulang kajian interaktif hari ini bisa Anda dengarkan juga besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.